الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكرام لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله فقد فاز المتقون ومن يتق الله بامتثال أوامر الله تعالى واجتناب نواهي ظاهرا وباطنا مع استشعار التعظيم لله والهيبة والخشية والرهبة من الله سينال خيرات عظيمة وسعادات جسيمة منها النجاة من النار والغرامة في الدنيا والآخرة واعلموا أن إنقاذ التقوى حقا في هذا الزمان نجد عوائق يمينا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 dimuliakan oleh Allah yaitu bulan Rajab Tentunya hal ini menjadi keharusan atau sebagai kesempatan emas bagi kita untuk lebih meningkatkan kualitas atau mutu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui memperbanyak amal ibadah sedekah dan lain-lain amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala Jangan sampai kesempatan yang emas ini kita sia-siakan begitu saja tanpa dengan tanpa melakukan apapun ataupun kita sia-siakan dengan melakukan berbagai bentuk penyimpangan terhadap ajaran Allah melakukan berbagai macam kemaksiatan yang mana hal itu akan membawa kesengsaraan bagi dirinya. Oleh karena itu, marilah kita sempurnakan amal kita di bulan yang mulia ini. Jangan sampai kita termasuk orang yang jahil. Jangan sampai kita termasuk orang yang boling terhadap diri kita sendiri marilah kita menjadi orang yang cerdas, yaitu orang yang sungguh-sungguh dalam mempersiapkan pundi-pundi perbekalan untuk kehidupan kelak di akhirat nanti. Karena kita semua ini akan meninggalkan dunia yang fana ini untuk menuju kehidupan yang hakiki di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah untuk mencapai suatu titel mutakin tidaklah semudah apa yang kita bayangkan. Karena di dalam meraih ketakwaan yang sesungguhnya dalam kehidupan di akhir zaman ini kita akan menghadapi berbagai macam rintangan berbagai macam kendala. Baik dari sisi kanan ataupun dari sisi kiri. Baik ada yang di depan kita maupun ada yang di, de, di belakang kita. Semuanya itu akan menghambat kita untuk mencapai mutakin yang sesungguhnya. Oleh karena itu, marilah kita menjadi orang yang Islam secara sempurna. Secara kafah, secara menyeluruh. Jangan sampai kita menjadi orang Islam hanya pilih-pilih atau mencampur aduk ajaran Islam dengan ajaran yang lain. Kalau demikian, kita akan menjadi orang yang menyesal kita akan menjadi orang yang rugi kelak di akhirat. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 208. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman Baik dia beriman mulai dari kecil sejak lahir di lingkungan keluarga muslim atau mereka yang baru masuk Islam udkhulu fis silmi kafah masuklah dalam agama Islam ini secara menyeluruh. Tunduklah terhadap peraturan Allah dalam segala tingkah laku ketika kita hidup di dunia ini. Masuklah dalam ajaran Islam secara menyeluruh. Ambillah seluruhnya, jangan pilih-pilih. Jangan sekali-kali ajaran Islam ini. Kita campur aduk dengan ajaran lain. Sehingga apa yang kita lakukan ini akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, lakukanlah apa yang diperintahkan di dalam ajaran Islam ini. Baik itu dalam segi usul, baik itu dalam segi huruf baik itu dalam segi hukum-hukum di dalam Islam. Jangan sampai kita pilih-pilih. Jangan sampai kita memilah-milah. Semua hukum di dalam Islam akan membawa kemaslahatan kehidupan di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat ini memberikan pemahaman kepada kita agar kita hidup di era globalisasi ini. Hidup di era keterbukaan ini. Hidup di era manusia ingin bebas. Manusia ingin berekspresi sesuai dengan kehendaknya. Tapi kita sebagai orang Islam punya prinsip, punya pegangan dalam berekspresi dalam mengungkapkan pikiran kita di depan orang banyak dalam melakukan amal ibadah kita di tengah-tengah masyarakat. Pada zaman sekarang ini kita harus hati-hati. Karena banyak orang dengan alasan hak asasi manusia. Dengan alasan kebebasan berpikir dan bertindak dan itu dijamin oleh negara. Kita sebagai orang Islam ingat apa yang disampaikan Nabi. Waf'al ma syi'ta. Berlakulah apa yang engkau kehendaki. Tapi ingat, fa innahu Apa yang engkau lakukan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau baik akan dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tindakan kita jelek, tindakan kita melanggar aturan agama, niscaya kita akan mendapatkan balasan yang setimpal di dalam neraka jahanam. Itulah pesan Rasulullah agar kita hidup di dunia ini betul-betul memiliki prinsip yang kuat apalagi di negara kita sekarang ini sedang diguncang dengan berbagai macam bentuk budaya dari luar, berbagai macam bentuk keyakinan yang di luar ajaran Islam ingin menyusup-nyusup ke dalam ajaran Islam. Ingin menyampur aduk di dalam ajaran Islam. Mereka semuanya itu adalah tidak lain ingin menghancurkan kesucian, kemuliaan dan kebesaran ajaran Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang masih hangat di dalam ingatan dan penglihatan kita. Baik itu yang disiarkan oleh media cetak, disiarkan oleh media elektronik dengan datangnya seorang artis, datangnya seorang yang tidak berperilaku yang baik. Apakah itu contohnya LG, IM, semuanya itu walaupun dibungkus dengan baik. Ingat, kalau namanya bangkai, kalau namanya kejelekan, Walaupun bungkusnya sangat rapi dan baik, pasti itu akan bau jelek. Pasti itu akan membawa mudorot bagi kehidupan warga negara Indonesia khususnya kaum muslim. Memang dalam menanggapi hal itu beragam. Ada yang mengatakan tidak apa sejuta orang luar datang ke Indonesia. Indonesia tetap namanya Indonesia, benar. Indonesia tetap tidak akan berubah, tapi yang berubah adalah karakter bangsa Indonesia ini. Orangnya tidak akan berubah tetap, tetapi karakter, watak, dan hati mereka akan berubah seperti mereka itu. Itulah yang harus kita waspadai. Itulah yang harus kita cermati dalam kehidupan di dunia ini agar kita tidak tergorong orang yang rugi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu satu contoh dalam tantangan budaya dan perilaku dan akhlak yang sangat jelek di hadapan kita. Dan yang lebih berat lagi tantangan dalam segi usul furu tantangan dalam segi akidah yang menghadang di samping kanan kiri kita di hadapan kita kalau kita tidak hati-hati kita akan terjerumus ke dalam situ oleh karena itu Rasulullah SAW telah bersabda berpesan kepada kita Innal Islam buni ala Agama Islam ini didirikan atas lima pokok. Yang mana hal itu dijadikan sebagai rukun Islam. Yang pertama adalah syahadat Allah ilaha illallah. Mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang kedua adalah iqamis sholat. Mendirikan sholat. Wa ita'iz zakah. Mengeluarkan zakat Wasiyami Ramadan dan puasa di bulan Ramadan wa hajjil bait dan pergi haji bagi yang mampu. Itu adalah pokok dasar di dalam ajaran Islam di kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Tentunya hal ini disampaikan oleh Nabi bukan sekedar hanya sebagai hafalan, tapi harus kita kaji betul. Kita dalami, kita pahami dan kita amalkan. Kenapa demikian? Agar di dalam kehidupan ini seandainya ada orang yang mengajukan satu bentuk rukun iman yang berbeda, kita sudah waspada. Kita tidak akan terpengaruh, kita tidak akan goyah terhadap hal-hal yang semacam itu. Oleh karena itu setelah ditinggal Nabi, berbagai macam akidah muncul. Di antara di sini adalah akidah Rafidah atau Syiah Imamiyah isna Asyariyah. Mereka punya rukun Islam sendiri. Tidak sama dengan kita. Mereka adalah as-salat, as-saum, az-zakah, al-hajj wal wilayah. Kenapa demikian? Mereka punya rencana sendiri. Punya satu keinginan agar ajaran dari Rasulullah yang diteruskan oleh para keluarga Nabi, para sahabat Nabi, para ulama salaf soleh tidak dikenal oleh masyarakat umum. Tidak dikenal oleh umat sehingga umat menjadi orang yang sesat. Ini kita harus waspada. Oleh karena itu, marilah rukun Islam ini kita jaga. Terutama sholat ini. Sholat kita kerjakan sesuai dengan waktunya. Tepat waktunya, rukunnya, syaratnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah masalah sholat ini juga akan kita menghadapi berbagai macam rintangan. Salah satu contoh dalam buku sholat dalam mazhab ahlul bait yang sudah beredar di tengah-tengah masyarakat. Kita harus waspada. Bagaimana? Coba kita lihat. Dalam halaman 228 sholat Jum'ah yang sedang kita lakukan pada saat ini. Kita sebagai umat Islam yang mana ajaran itu dari Allah disampaikan oleh Rasulullah dan dilanjutkan oleh para ulama salaf. Itu adalah hukum wajib ain bagi setiap orang laki-laki. Tapi bagi mereka tidak. Bagi orang Rafidah tidak. Sholat Jum'ah hukumnya bukan wajib ain tapi adalah wajib ikhtiar wajib untuk memilih antara melakukan sholat Jum'ah dan sholat zuhur dan lebih diutamakan meninggalkan sholat Jum'ah kenapa demikian karena pada saat ini belum muncul imam yang maksud yang dia tunggu-tunggu Kemudian kita bertanya, apakah kewajiban Allah yang disampaikan sudah jelas di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi, dan dicontohkan oleh Nabi hanya sekedar menunggu orang yang tidak jelas. Ini adalah satu tantangan bagi kita. Kita jangan sampai terpengaruh oleh paham-paham yang demikian. Kita harus teguh dan realita kita akan menghadapinya. Kita akan dihadang oleh mereka-mereka itu. Oleh karena itu, mari kita fahami apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maafirul muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah di bulan Rajab ini kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kita banyak-banyak membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak takarruf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca banyak-banyak membaca Al-Qur'an. Karena di bulan ini Allah akan memberikan satu keistimewaan bagi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kini kita jangan kita lengah, jangan kita sia-siakan sebelum Israel datang untuk menjemput kita. Oleh karena itu mudah-mudahan di bulan yang mulia ini, bulan Rajab ini, kita yang hadir ini diberi umur yang barokah, diberi rizki yang barokah, keluarga kita yang ada di rumah juga demikian, diberi rizki yang barokah, menjadi keluarga yang barokah, sehingga kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai menangi bulan Ramadan sehingga kita dapat memperbanyak amal ibadah.